Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala alihi wa wa mawalah amma ba'd. muslimin, pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai di kesempatan uh, ini ya, sampai kesempatan yang insyaallah Allah berkahi. Salat dan salam tidak lupa kita curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan kepada siapa saja yang berjalan di atas petunjuknya hingga hari kiamat kelak. Kaum muslimin, eh, pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Insyaallah di kesempatan ini kita akan kembali mengkaji kitab Umdatul Ahkam dan kita akan masuk di bab baru masih dalam kitab Al-Janaiz atau seputar pengurusan jenazah. Dan insyaallah kita di bab baru ini adalah bab tentang uh, memandikan jenazah ya. Ada beberapa hadis dalam bab ini, ada empat hadis dan insyaallah akan kita bahas, kita baca satu persatu dari bab ini. Hadis yang pertama adalah hadis dari sahabiah Ummu Atiyah Al-Ansariyah. Di mana Ummu Atiyah Al-Ansariyah beliau menceritakan uh, bagaimana beliau memimpin tim dan kemudian diberikan arahan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memandikan jenazah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha. Kita baca hadisnya ya. عن أم عطية الأنصارية قالت دخل علينا رسول, رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلن في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذنني فلما فرغنا آذناه فأعطانا فأعطانا حقوه وقال أشعرنها به تعني إزاره وفي رواية أو سبعا وقال ابدأنا بميامهن بميامنها ومواضع الوضوء منها وإن أم, وإن أم عطية قالت وجعلنا رأسها ثلاثة قرون طيب كم مسلمين لرحمة الله الله سبحانه وتعالى dari sahabiah Ummu Atiyah Al-Ansariyah beliau mengatakan Dakhala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah masuk kepada kami. Ketika Ummu Atiyah dan yang lainnya dari kalangan para sahabiat memandikan jenazah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dakhala alaina Rasulullah masuk kepada kami Rasulullah hina tufiyat ibnatuhu ketika putri beliau meninggal yaitu Zainab. Faqal kemudian Rasulullah bersabda, "Ighsilnaha thalathan aw khamsan aw akthara min dhalik in ra'aytunna dhalik." Uh, mandikanlah beliau atau Zainab dengan tiga kali atau lima kali atau lebih dari itu kalau memang kalian meng, uh, uh, melihat akan kebutuhannya. Bimain wasidrin dengan air dan bidara. Waj'alna fil akhirati kafura dan jadikan di uh, kali yang terakhir adalah air yang tercampur dengan kafur, ya, dengan kapur. Au syai'an min kafur atau sedikit dari kapur. Fa idza faraghtunna fa'adhinnani. Kalau sudah selesai, maka kabarkan kepadaku. Falamma faraghna adannahu. Kata Ummu Atiyah ketika kami sudah selesai memandikan uh, jenazah kami mengabari Rasulullah SAW fa'atana haqwahu kemudian Rasulullah memberikan kepada kami uh, kain uh, sarungnya kain bawahannya waqal dan Rasulullah bersabda ash'irnaha bihi ya beliau mengatakan uh, jadikan kain ini bersentuhan dengan kulit Zainab radhiyallahu anha ta'ni izarahu uh, maksudnya adalah kain tersebut yang dijadikan Eh, kain yang bersentuhan dengan kulit Zainab putri Rasulullah SAW. Wa fi riwayatin dan dalam riwayat lain disebutkan au eh, atau kalau jika perlu atau jika perlu maka dimandikan dengan tujuh kali. Wakal dan beliau juga bersabda ibda Nabi ibda'na bimayaminiha wa mawadhi'il wudu. Awali atau mulai dengan bagian kanan jenazah dan juga dari bagian tem atau tempat-tempat wudu. -tempat dan Ummu Atiyah mengatakan waja'alna ra'saha thalathata qurunin kami jadikan uh, rambut uh, jenazah tersebut dengan uh, tiga ikatan ya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Taib kaum muslimin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah muallif ya, Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala menyebutkan bab takfinul janazah, mengkafani jenazah Kemudian beliau membahas tentang bab atau uh, pembahasan memandikan jenazah. Sekalipun tentunya memandikan jenazah itu urutannya sebelum mengkafani ya. Sebelum dikafani itu dimandikan terlebih dahulu ya. Maka urutannya mengkafa, uh, memandikan jenazah setelah selesai baru mengkafani. Sekalipun di sini penyebutannya atau pengurutan hadisnya itu uh, mengkafani dulu tetapi Uh, kalau dalam teknis maka pemandian jenazah terlebih dahulu dilakukan sebelum pengkafanannya. At-taghsilu qabla takfin kata beliau. Wa taghsilul mait bi ayyi ammimal ma 'ala al-jismihi ya. Wa ya, eh, eh, memandikan jenazah adalah yu'ammim ya. membalurkan atau ya membalurkan semua uh, membalurkan air ke semua badan, ke semua badan. Fahada wajibun dan ini hukumnya wajib. Ya. Maka hukum memandikan jenazah itu hukumnya wajib dan wajibnya wajib, wajib kifayah. Wajib ketika sudah dilakukan oleh sebagian maka terjatuh dari yang lainnya maka tidak boleh kita membiarkan jenazah seorang muslim atau muslimah begitu saja tanpa dimandikan ya. Ini uh, hukum daripada memandikan jenazah. Ummu Atiyah mengatakan dakhala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Eh, masuk kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu ke, ke tempat uh, pemandian jenazah hina tufiyat ibnatuhu ketika putri beliau meninggal ya. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwasannya uh, wanita atau jenazah wanita itu anna mra'ah taghsiluhan nisa. Bahwasanya perempuan itu dimandikan, jenazah perempuan itu dimandikan oleh para perempuan juga. Wala yaghsiluhar rijal dan tidak boleh dimandikan oleh laki-laki sekalipun itu adalah bapaknya, sekalipun itu adalah saudaranya. Ya, maka ini tidak boleh dimandikan oleh lawan jenis. Jenazah tidak boleh dimandikan oleh lawan jenis sekalipun itu bapaknya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini tidak memandikan putrinya Zainab namun uh, meminta para sahabiat untuk memandikan jenazahnya. Namun Rasulullah memberikan arahan. Ya, arahan itu dilakukan oleh para sahabat. Ya. Maka eh, dari ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa tidak boleh eh, jenazah perempuan dimandikan laki-laki atau sebaliknya jenazah laki-laki dimandikan oleh perempuan sekalipun itu adalah saudara kandungnya. Tidak boleh. Yang diperbolehkan hanyalah illa ma kana bainaz zawjain yang diperbolehkan hanya uh, pasangan suami istri. Maka itu baru boleh. Suami boleh memandikan jenazah istrinya atau istri boleh memandikan jenazah suaminya. Tapi kalau seorang ayah memandikan putrinya enggak boleh atau putri memandikan ayahnya ini enggak boleh. Harus <clears throat> harus uh, sesuai uh, jenisnya, jenis kelamin ya atau laki-laki dengan laki-laki perempuan dengan perempuan kecuali ada hubungan suami istri maka itu diperbolehkan ya. fala yajuzu an uh, an rajul taghsilu uh, nisa bahwasanya so, enggak maka enggak boleh seorang laki-laki dimandikan perempuan sekalipun itu yang mungkin ibu-ibu ya maka ini perlu uh, perlu kalau seandainya di kampung itu ada tim yang memandikan yang memang khusus maka uh, di situ harus dibuat ya, tim tersebut dua tim setidaknya. Ada tim laki-laki, ada tim perempuan. Ya. Kalau jenazahnya laki-laki maka tim yang laki-laki yang bergerak. Kalau jenazahnya perempuan ya tim perempuan yang bergerak. Jangan sampai uh, jenazah laki-laki maupun perempuan timnya cuma satu perempuan semuanya, ibu-ibu semuanya. Ya, padahal jenazahnya laki-laki. Kenapa oh, udah, biasanya memang itu ibu-ibu. Maka ini satu hal yang tidak diperkenankan ya. Karena tentunya di situ uh, akan tersingkap aurat ya kalau itu perempuan dan kalau itu laki-laki juga demikian maka uh, tidak diperkenankan antara laki-laki memandikan perempuan atau perempuan memandikan laki-laki kecuali itu adalah hubungan atau uh, kecuali itu adalah suami istri. Ya. Tapi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Rasulullah uh, Rasulullah memberikan arahan kepada Ummu Atiyah dan tim, "Ighsilnaha thalathan aw khamsan aw akthar min dhalik." Dari sini kita mengambil pelajaran bahwa wajibnya memandikan jenazah. Rasulullah memerintahkan ighsilnaha, mandikan. Dan sini uh, al-amru yufidu lil wujub. Pada dasarnya perintah itu uh, memiliki konsekuensi kewajiban dilakukan. Sampai ada dalil yang uh, yang memalingkan dari konsekuensi hal itu. Mungkin jadi sunnah, mungkin uh, tidak menjadi wajib lagi. Tapi kalau tidak ada yang memalingkan dari kaidah asal, maka al-amru yufidu lil wujub. Pada dasarnya perintah itu uh, memberikan makna wajib untuk dilakukan. Ya, untuk dilakukan. Maka di sini Rasulullah bersabda irsilnaha. Ya, jenazah itu di, e, di dimandikan. Dan pemandiannya salatan au khamsan au aktsara min dhalik. Tiga atau lima atau lebih. Nah, tiga kali atau lima kali atau lebih oleh karena demikian sebagian para ulama ada yang mengatakan bahwasanya minimal memandikan jenazah itu tiga kali. Minimalnya tiga kali. Ya. Kalau sekali, ah belum. Ya. Sehingga di sini perbedaan antara mandi wajib dengan memandikan jenazah. Ya. Kalau mandi wajib, asalkan sudah semuanya ah, terkena air, maka sudah cukup. Ya, maka sudah cukup. Namun kalau mandi jenazah sekalipun sudah semuanya terkena air, bahkan mungkin sudah tiga kali, bahkan mungkin sudah lima kali, kalau memang perlu dimandikan lagi atau diguyur lagi, maka masih diperkenankan untuk diguyur. Masih dianjurkan untuk diguyur kalau memang masih membutuhkan. Dan kemudian di sini Rasulullah menyebutkan salatan au khamsan uh, tiga kali atau lima kali bahkan dalam riwayat lain sampai uh, tujuh kali ini menunjukkan bahwa yang dianjurkan adalah bilangan witirnya bilangan ganjilnya jika seandainya tiga kali belum cukup maka tambahkan satu kali berarti jadi empat kali ketika empat kali sudah bersih maka untuk mengambil sunnah tambahkan sekali lagi jadi lima kali ya Ah, begitu juga kalau seandainya sudah lima kali tapi belum cukup maka tambahkan jadi enam. Untuk mengambil sunnah maka tambahkan lagi jadi tujuhnya. Maka uh, yang jelas diakhiri dengan bilangan ganjilnya atau bilangan witirnya. Sebagaimana yang Rasulullah SAW sampaikan di sini. Salatan au khomsan. Ya, dalam riwayat lain au sab'an. Tiga kali atau lima kali atau tujuh kali. Ini uh, guyuran untuk memandikan jenazah. Lalu yang menjadi pertanyaan, jika seandainya memandikannya dengan selang nih, uh, bagaimana cara menghitung jenazah tersebut dimandikan satu kali, dua kali atau tiga kalinya? Maka uh, Imam nawawi menyebutkan uh, uh, dia dianggap sudah dimandikan satu kali adalah ketika sudah terguyur semuanya. Ya. Jadi kalau pakai selang terguyur semua oh berarti sudah satu kali uh, pemandian. Kemudian kalau kemudian tambah dua kali, kemudian tiga kali. Nah, itu uh, standarnya adalah ketika sudah terguyur semua maka itu terhitung satu kali. Maka itu terhitung satu kali. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan igsilnaha bima'in wasidrin. Ya. Mandikanlah jenazah dengan ma wasidrin dengan air dan bidara. Ya. Syekh uh, Fauzan Abdullah bin uh, Syekh Fauzan beliau mengatakan bahwasannya perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandikan jenazah dengan dengan uh, bidara ini bidara yang ditumbuk ya menjadi dalil ala isti'manil munazzafat fi taghsilil mayyit uh, menjadi dalil bahwasanya memandikan jenazah itu harus menggunakan munazzafat ya pembersih-pembersih ya kalau memang ada daun bidara maka daun bidara ditumbuk maka itu pun ini nabat uh, yang digunakan oleh orang-orang dulu ya kata Syekh uh, Abdullah Al-Fauzan beliau mengatakan wa ma yaqumu sidr. Eh, boleh juga yang bisa menggantikan uh, daun bidara tersebut minal mawadil munazzafah dari hal-hal yang bisa membersihkan ya. Uh, kal mawjudil an minasyambuhat wassabun. Ya. Seperti yang ada pada saat ini kata beliau, seperti yang ada yang eh, yang ada pada saat ini dari sampo atau sabun ya maka ah, nggak perlu harus menggunakan eh, daun bidara wajib daun bidara nggak perlu kalau memang apalagi itu mungkin menyusahkan ya eh, justru sekarang ini yang mudah ada sampo ada sabun maka menggunakan itu tidak mengapa menggunakan sampo sabun ya sebagai pengganti dari daun bidara itu tidak mengata mengapa namun uh, oh, nah yang menjadi pertanyaan kata Syekh Abdullah Al Fauzan apakah daun bidara dengan air tersebut dicampur ya apakah dicampur maka kata beliau la enggak asidru ya eh, yaj'alu fi ina'in khas ya daun bidara tersebut atau sabun tersebut ya di dibuat dalam satu tempat yang khusus ya jadi nggak dijadikan air sabun ya. nggak dijadikan air sabun ya kalau air kalau sabunnya sabun batangan sudah jelas ya berarti terpisah dan nggak perlu di eh, kucek-kucek supaya airnya jadi air sabun nggak perlu ya. atau mungkin e, sabun cair dimasukkan ke air kemudian dikucek-kucek jadi air sabun itu yang disiramkan nggak perlu seperti itu biasa saja ya biasa saja Hal ini e, penggunaan sabunnya atau penggunaan sider atau e, e, apa daun bidara. Ya. Kalau pakai daun bidara berarti ya ditumbuk daun bidaranya. Kemudian Rasulullah bersabda waj'alna fil akhirati kafura dan jadikan di kali yang terakhir ya kalau itu tiga kali berarti yang ketiganya kalau itu yang kelima kali berarti ya e, kalau itu lima kali berarti yang kelimanya apa adalah air yang tercampur dengan kapur air yang tercampur dengan kapur wal kafur madatun tayyibatur raiha kapur itu ya gunanya untuk apa sih untuk parfum untuk wangian ya supaya uh, jenazahnya wangi dan ini dianjurkan juga fungsi dari kapur itu taslubul jismu. Ah. Dia akan menguatkan badan, ya. Menguatkan, mengeraskan badan. Badalur rokhawah sebagai pengganti dari rokhawah lembek, ya. Tentunya kan uh, perlu kehati-hatian dalam pengurusan jenazah ini dalam memandikan perlu kehati-hatian jangan sampai dengan kecerobohan ya mungkin ketergesa-gesaan ya atau ya ceroboh kemudian ternyata membuat tulang uh, jenazah ini patah ya padahal Rasulullah SAW bersabda kasru idhamil e, mayyit ka kasril hayy ya memecahkan atau mematahkan tulang jenazah itu seperti mematahkan sama saja mematahkan uh, orang yang masih hidup artinya berarti sama-sama Eh, tidak boleh disakiti sebagaimana dia masih hidup ketika pun sudah menjadi jenazah maka harus diperlakukan tidak disakiti ya dan memandikan jenazah ini salah satu hikmah ya dengan kapur ini supaya badan itu uh, lebih keras ya sehingga tidak tidak mudah lembek, tidak lunak ya, ya tidak uh, tidak ketika tidak lunak maka tidak tentunya tidak menjadi uh, rawan untuk uh, patah ya. Ini salah satu fungsi dari kapur, kata beliau. Dan kenapa juga air kapur ini dijadikan yang terakhir ya tentunya amma idza kana fil ghuslati qabla al akhirah zala ma'al ma. Kalau seandainya air kapur itu digunakan atau dipakaikan kepada jenazah disiramkan ke jenazah itu sebelum yang terakhir maka uh, air kapur itu akan hilang dengan uh, siraman yang terakhirnya. Maka ini eh, salah satu fungsi dari air kapur akan hilang yaitu untuk eh, memberikan wangiannya. Nah, tapi kalau dijadikan yang terakhir maka wangi kapur tersebut eh, yang disiramkan ke jenazah itu akan semerbak dan tidak hilang ya dan tidak hilang. Rasulullah bersabda atau uh, mengatakan au syai'an min kafur ya atau syai'an min kafur atau sedikit dari kafur kata Syekh Salih Fauzan al makna wahid maknanya sama saja seperti tadi yang Rasulullah katakan waj'alna al akhirati kafura namun ini adalah kehati-hatian para sahabat ya uh, apakah Rasulullah itu mengatakan langsung kafur atau langs uh, atau ada kata-kata syai'un min kafur ya karena uh, padahal sama-sama ya intinya digunakan menggunakan kapur di yang terakhirnya. Tapi ini menunjukkan kehati-hatian dalam meriwayatkan uh, uh, dari Rasulullah Wasallam ya. Kemudian ketika Rasulullah keti, uh, eh, Rasul mengatakan setelah itu faida faragtunna faadhinnani. Kalau kalian sudah selesai ya Rasulullah bersabda kepada Ummu Atiyah. Kalau kalian sudah selesai memandikan jenazah putriku ya faadhinnani ai a'lam akhbirni ya. ya. Kabarkan kepadaku ya. Kasih tahu kalau sudah selesai. Ya. Nah, di sini juga kita bisa mengambil kesimpulan ya, pelajaran. Dalil ala anna ala annahu lam yahdur taghsiluha Tag, bahwasanya Rasulullah tidak menghadiri pemandian jenazah putrinya. Ya, ini betul-betul berarti memandikan jenazah itu bahkan Rasulullah kepada putrinya enggak ya. Ya. Kalau kita berbicara tentang kasih sayang, oh Rasulullah penyayang. Jangankan kepada putrinya ya, kepada umatnya sangat begitu sayang ya. Rahama, ah, Rahim. Begitu penyayang Rasulullah SAW uh, ah, kepada umatnya. Kemudian setelah itu fa'atana haqwahu. Setelah Rasulullah dikabari bahwa yang sudah selesai pemandian jenazahnya, maka Rasulullah mengasihkan kami haqwahu ay izarahu itu uh, eh, pakaian bagian bawah ya, izar. Uh, rida pakaian bagian atas, izar pakaian bagian bawah. Kalau sekarang tergambar pada orang yang sedang dalam kondisi uh, ihram ya. Bagi laki-laki, pakaian atas, pakaian bawah. Nah, yang atas itu disebut dengan rida, yang bawah disebut dengan izar. Rasulullah kasihkan izar atau uh, pakaian bagian bawah itu kepada uh, Ummu Atiyah dan Rasulullah mengatakan ash'irnaha bihi ya. Ai ij'al mimma yali Jadikan kain ini yang menempel ke kulitnya Zainab kepada kulitnya jenazah putriku ya apa yang dimaksud dengan hal ini kata Syekh Shalih Fauzan wal hikmatu fi kaunihi sallallahu sallallahu alaihi wasallam a'tahunna izarahu min ajli laha min barakatihi ya Rasulullah ngasih izar tersebut dan meminta untuk ditempelkan di di kulitnya uh, putri beliau ini dalam rangka agar putri beliau mendapatkan keberkahan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Dan tabarruk dengan thiyabin Nabi wa malabisihi wa riqihi wa, ma, wa man fasala min jismihi wa araqihi wa wudu'ihi kata Rasulullah SAW at-tabarruku biman fasala min jismihi hadha masyru'un ya uh, tabarruk dengan semua hal yang uh, terlepas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apakah itu pakaian keringat ya uh, ludah uh, bekas wudhu beliau ini masyru' ini ini masyru' ya namun sekarang ya tentunya pakaian ya hilang ya baju Rasulullah SAW ya hilang bukan hilang tentunya dengan ribuan tahun ini sudah uh, dimakan zaman, dimakan zaman. Uh, rambut beliau dahulu kan uh, ada yang menyimpan dari dari kalangan para sahabat ya. Tabarruk. Namun perlu kita ingat wala yaf'alu dzalika ma'a ghairi rasul sallallahu alaihi wasallam. Tabarruk semacam ini tidak dilakukan kepada selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sekalipun itu adalah seorang alim, ya, seorang yang dianggap soleh, bahkan mungkin dianggap wali, maka ini tidak dilakukan kepada selain Rasulullah. Ya. Para sahabat itu orang yang paling layak, ya, e, menjadi seorang wali tentunya. Ya. Tapi tidak ada di antara mereka seorang pun yang kemudian tabarruk dengan Eh, sesama mereka walam yakunis sahabah yaf'aluna hadha ma'a ghairi rasul sallallahu alaihi wasallam Para sahabat tidak ada yang melakukan hal ini kepada selain Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wahum a'lamul ummah bima yajuz. Dan mereka adalah eh, umat yang paling tahu dengan hal-hal yang diperbolehkan. Dan ternyata kepada selain Rasulullah mereka tidak mengambil tabaruk seperti tabaruk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hal ini tidak diperkenankan ya. Kemudian Rasulullah bersabda ibda bimayaminiha wa mawadhi'il wudu'i minha. Mulai dalam pemandiannya itu dengan uh, bagian kanan dan memulai dengan wudu, memulai dengan anggota wudu ya. Jadi diwudukkan dahulu setelah wudhu setelah wudu mulai disiram dari dimulai dari bagian kanan. Ya. Wahada fihi dalil ala annahu yabda'u bi a'dha'il wudu. Ini menjadi dalil bahwasanya yang eh, bahwasanya pemandian jenazah itu dimulai dari anggota wudhu terlebih dahulu. Kemudian setelah itu summa yaghsil, kemudian baru setelah itu dimandikan secara keseluruhan. Ini sunnah sifatnya. Wa inna Umma Atiyah qalat. Kemudian kata para, kata perawi Ummu Atiyah mengatakan wa ja'alna ra'saha thalathata qurunin dan kami jadikan rambut Zainab itu menjadi tiga ikatan. ya. Ini juga sunnah di kepang dijadikan tiga ya. Dijadikan tiga fa'alqainahu khalfha kemudian dijulurkan di belakang Ini tentunya kalau e, rambut jenazah tersebut panjang ya. Kalau rambut jenazah itu panjang dibikin e, tiga ya, dibikin tiga, dikepang tiga. Taib, hadis berikutnya hadis ke 167. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu maqal bainama rajulun waqifun bi Arafah إذ وقع عن راحلته فوقصته أو قال فأوقصته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا وفي رواية ولا تخمروا وجهه ولا رأسه الوقص كسر العنق حديث ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim Dari sahabat Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, beliau mengatakan, Abdullah bin Abbas mengatakan, Bainama rajulun waqifun bi Arafah ketika Uh, seseorang itu wukuf di Arafah id waqa'a an rahilatihi kemudian orang tersebut jatuh dari kendaraannya fa waqasathu ayqan au qala fa'awqasathu kemudian orang yang jatuh tersebut uh, ditendang oleh kendaraannya oleh oleh uh, kendaraan yang digunakan untuk wukuf tersebut. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian Rasulullah bersabda ilsiluhu bima'in wasidrin uh, eh, uh, eh, mandikanlah orang tersebut dengan air dan juga dengan bidara wa kaffinuhu fi thaubaihi dan kafanilah dengan kedua pakaian ihramnya wala tuhannituhu dan jangan di jangan dikasih wewangian wala tukhammiru ra'sahu dan jangan dikasih jangan ditutup kepalanya fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan karena orang tersebut kelak akan dibangkitkan dalam kondisi uh, bertalbiyah pada hari kiamat dalam riwayat lain wala tukhammiru wajhahu wala ra'sahu jangan tutup wajah dan kepalanya ya kemudian al-waqsu waqas adalah kasrul unuq waqas adalah uh, mematahkan leher, mematahkan leher. Taib. Kau muslimin pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini juga sama uh, hal yang uh, atau uh, apa bagian daripada tata cara memandikan jenazah sama seperti hadis sebelumnya, namun yang membedakan adalah jenazah yang disebutkan dalam hadis ini adalah jenazah yang sedang dalam kondisi ihram ya dalam kondisi ihram sehingga ada sedikit perbedaan dalam um, pengurusan jenazahnya ini yang perlu kita uh, catat juga ya jadi kejadiannya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wukuf di Arafah dan ini uh, wukufnya para sahabat dan Rasulullah itu menggunakan rahilah menggunakan kendaraan sehingga dari sini pun di sisi lain kita bisa mengambil pelajaran bolehnya kita wukuf dengan berkendara ya dengan berkendara wukuf di Arafah dengan kendaraan. Ketika para sahabat wukuf bersama Rasulullah dengan berkendara atau di atas kendaraan, ternyata orang tersebut waqa'a min rahilatihi, jatuh dari kendaraannya, dari untanya. Begitu jatuh fawaqasathu Begitu jatuh rafa sathu birijlihi birijliha. Ibil atau unta tersebut nendang orang yang jatuhnya. Begitu jatuh ditendang ya. Begitu jatuh ditendang. Dan itu sampai meninggal. Dan itu sampai meninggal. Fawaqasathu uh, al-waqsu ya. Al-waqsu itu artinya uh, kasrul unuk. Lehernya sampai patah ya ditendang leher langsung patah kemudian meninggal sahabat tersebut meninggal ketika meninggal maka Rasul bersabda mandikan jenazahnya dengan air dan bidara wa kaffinuhu fi thawbaihi dan uh, dikafani dengan kedua pakaiannya yaitu pakaian ridak dan ihramnya ya karena uh, pakaian pakaian rida dan ihram, pakaian atas dan pakaian bawahnya. Pakaian rida dan izarnya. Ah, pakaian rida dan izarnya. Dan orang yang sedang ihram itu tidak perlu di uh, tutupi atau sebagaimana Rasulullah bersabda di sini, walat uh, eh, wala tuhannituhu. Jangan dikasih wawangian gak usah dikasih wangian sehingga Syekh Saleh Fauzan mengatakan dari sini kita mengambil pelajaran bahwasannya jenazah itu ketika dimandikan atau ketika dikafani dianjurkan untuk dikasih wangian ya sehingga yang wafat yang pengurusan jenazahnya ketika jenazah tersebut dalam kondisi ihram itu tidak boleh pakai wangian oh berarti hukum asalnya pakai wangian hukum asalnya pakai wangian dan kenapa jenazah yang sedang ihram ini nggak boleh pakai wangian karena hukum dia adalah seperti orang yang sedang ihram. Orang yang sedang ihram itu nggak boleh pakai wangian, nggak boleh nah, ditutup kepalanya ya. Maka jenazahnya pun tidak boleh ditutup wala tukhammiru ra'sahu, sahujang ditutup kepalanya. Ya, maka ini perbedaan jenazah yang ihram e, dengan yang sedang yang tidak sedang ihram ya. Kepalanya tidak ditutup ya kemudian tidak menggunakan wangian sebagaimana uh, ketika seseorang uh, dalam kondisi ihram itu nggak boleh pakai wangian alasannya kenapa fa innahu yub'atsu yaumil qiyamati karena orang tersebut kelak akan dibangkitkan dalam kondisi bertalbiyah ya. pada hari kiamat orang tersebut akan bangkit dalam kondisi bertalbiyah dan ini adalah uh, kebanggaan ya ini adalah keutamaan ya satu hal yang sangat uh, diinginkan oleh semua orang, dia bangkit dalam kondisi yang terbaik ya. Dan dan bangkitnya seseorang dalam kondisi yang baik adalah tentunya dia berangkaian dengan uh, kebiasaan hidupnya sebagaimana Ibnu Katsir mengatakan man 'asha 'ala syai'in mata alaih wa man mata 'ala syai'in bu'itsa alaih barang siapa yang uh, terbiasa dalam hidupnya dengan sesuatu maka dia akan wafat dalam kondisi tersebut ya. Dan barang siapa yang wafat dalam kondisi tertentu dia pun akan dibangkitkan dalam kondisi tersebut ya. Maka e, kalau kebiasaannya bagus maka insya Allah wafatnya pun husnul khatimah. Baik. Kemudian dibangkitkan pun dalam kondisi baik. Nah, ini pentingnya kita memiliki kebiasaan baik. nah Nauzubillah kalau kita punya kebiasaan buruk wafat dalam kondisi suul khatimah ya uh, Eh, kondisi yang tidak baik kemudian dibangkitkan pun dalam kondisi yang tidak baik naudzubillah tsumma naudzubillah taib Tapi kaum muslimin uh, pendengar dari muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kiranya ini yang kita sampaikan secara keseluruhan kami akan rangkum uh, teknis dari uh, pengurusan jenazah dal khususnya dalam pemandiannya uh, tadi sempat kami coba ringkas dengan tulis. Yang pertama adalah tentunya ketika mau memandikan jenazah untuk uh, menyiapkan tempat yang tertutup ya. Menyiapkan tempat yang tertutup. Jangan sampai terbuka begitu saja dalam memandikan jenazah. Ya, ini ini uh, aurat harus tertutup. Kemudian uh, setelah disiapkan tempatnya maka siapkan juga uh, alas untuk mengandikan jenazahnya dan alas tersebut uh, bagusnya secara teknis adalah alas yang tinggi ya kayak ranjang kenapa karena kalau seandainya diletakkan di bawah maka ini pembersihannya akan susah tapi kalau di atas ya uh, maka nanti uh, tinggal pembersihannya jatuh ke bawah kotoran-kotoran itu jatuh langsung ke bawah tanpa harus menggenang ya tanpa harus menggenang uh, di tempat di mana jenazah itu uh, dilentangkan atau dibaringkan. Kemudian uh, setelah itu tentunya jenazah di situ di, uh, ditempatkan di tempat yang tinggi tadi, kemudian ditutup ya. Dalam membuka pakaiannya pun dalam kondisi tertutup ya, sehingga ditutupkan oleh kain yang panjang ya, kalau jari kalau bahasa kita ya, mudahnya itu pakai jari sehingga nggak boleh buka pakaian kemudian gitu saja tanpa ada penutup. Tetap harus ditutup. Tetap harus ditutup laki-laki maupun perempuan. Sekalipun yang memandikan sesama jenisnya, ya, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, tetap ditutup. Jadi nggak begitu saja terbuka. Tetap ditutup. Ya. Kemudian uh, setelah seperti itu uh, bisa kemudian uh, uh, dimulai untuk proses pemandiannya dengan mengawali wudhu terlebih dahulu atau dibersihkan terlebih dahulu uh, kondisi perutnya ya sebagaimana disebutkan di fikih muyasar ya sebelum itu diangkat atau di sedikit diangkat bagian kepalanya ya diangkat bagian kepalanya sehingga bisa ditekan-tekan di perutnya kotoran itu keluar Nah, di situ disiram. Nah, di sinilah fungsinya tempat yang tinggi sehingga kotoran yang disiram yang sudah ditekan-tekan dari perut itu keluar langsung ke bawah. Ya, langsung ke bawah. Nah, kiranya sudah dianggap bersih, maka dikembalikan, kemudian mulai diwudukkan, ya. Kemudian mulai disiramkan uh, uh, apa? Uh, air tersebut ya. Air tersebut. Dan jadikan air yang terakhir adalah air yang tercampur dengan dengan kapur sebagai bentuk wangi-wangian untuk jenazah tersebut ya. Taib e, kiranya itu kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya e, yang singkat ini tidak cukup untuk membahas terkait dengan pemandian jenazah dan ini perlu sekali e, satu pembelajaran yang lebih mendalam ya tentang teknis pemandian jenazah ini satu hal yang sangat sekali diperlukan karena tidak mungkin jangan sampai kita memandikan atau mengurusi jenazah asal-asalan selesai menunaikan kewajiban namun adab-adabnya tidak diperhatikan.